Perlu dipahami ikhwanamtina azakumullah bahwasanya azab yang diterima oleh ahlun nar dalam neraka ini mutafawit bertingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan kadar dosa mereka sesuai dengan kadar kekufuran mereka ada beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Seperti hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Samurah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda tentang ahlun nar Beliau mengatakan inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi ومنهم من تأخذه إلى ترقوته وفي لفظ إلى عنقه ada sebagian mereka yang dilahap diambil oleh api neraka sampai kedua mata kakinya ada yang sampai ke lututnya ada yang sampai ke ke pinggangnya ada yang sampai ke tulang belikatnya atau lehernya. Beda-beda. Sesuai dengan kadar dosanya. Jika dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna ahwana ahlin nari azaban yawman qiyamah. La rajulun tubu'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghla minha dimaghu. Sesungguhnya ahli nar yang paling ringan azabnya di hari kiamat nanti. Seseorang laki-laki yang ditaruh bara api di bagian kedua telapak tangannya yang dengan sebab itu otaknya dia mendidih. Dikasih sesuatu semacam sandal atau terompah di kedua telapak kakinya. Akhirnya otak dia menjadi mendidih dengan sebab itu. Rasul mengatakan ahwan ahlin nari azab Penghuni neraka yang paling ringan azab. Berarti menunjukkan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tingkat-tingkat barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyatakan <clears throat> dalam kitab beliau At-Takhwifu minan Nar Wa'lam anna tafawuta ahli nari fil azab huwa bi hasabi tafawuti a'malihim allati adkhalu allati udkhilu biha nar ketahuilah kata beliau bahwasanya perbedaan tingkatan-tingkatan azab ahlun nar itu sesuai dengan perbedaan amal-amal yang menyebabkan mereka dimasukkan dalam neraka karena amal tersebut. Tergantung kadar amal kejelekannya, tergantung kadar dosanya, tergantung kadar kekufurannya. Kemudian beliau menukilkan ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibn Abbas, "Laisa iqafu man taghallaba kufruhu wa afsada fil ardi wa da'a ila al-kufri kaman laisa kadzalik." Tidak sama hukuman azab seseorang yang begitu parah kekufurannya, membuat kerusakan di muka bumi, mengajak orang lain kepada kekufuran, tidak sama dengan orang yang tidak punya poin-poin di atas. Beliau Ibn Rajab al-Hambali juga menyatakan وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم Falaisa uqubatu al kabair ya ashabi ashabis saghair. Begitu pula kata beliau. Perbedaan azab bagi ahli tauhid yang bermaksiat muslimin yang diazab di neraka nanti. Itu semua tergantung kata amalnya. Tidak sama hukuman untuk pelaku dosa besar dengan hukuman pelaku dosa kecil. Al-Muhim bertingkat-tingkat barakallahu itu. Ketika dosanya kecil, dosanya ringan, azabnya ringan. Ketika dosanya besar, azabnya lebih besar lagi. Ketika dosanya kufur, syirik, lebih besar lagi. Demikian seterusnya sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Ikhwanuddin azakumullah di neraka nanti ahlun nar akan mendapatkan ragam azab. Mendapatkan ragam azab. Di antaranya ialah mereka nanti akan dibelenggu. Diikat, dibelenggu dengan rantai dan yang semisal itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Al-insan yang keempat. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir salasil, rantai-rantai pengikat wa aghlala, belenggu-belenggu yang mengikat dan neraka sa'ir. Ada rantai yang mengikat mereka ada belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Kalau belenggu di leher-leher mereka. Diikatkan di leher mereka. Rantai di sekuju tubuh mereka. <clears throat> Juga di antara bentuk azabnya mereka nanti ialah isi perut mereka akan semburat, akan keluar dari perutnya mereka. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberitakan akan didatangkan nanti di yaumul qiyamah seseorang laki-laki dia dilemparkan dalam neraka. Kemudian ususnya, isi perutnya semburat dalam neraka nanti. Sehingga dia pun yathanu fiha berputar-putar pada ususnya tadi sebagaimana himar keledai berputar-putar pada tempat tambatannya. Kemudian ahlun nar berkumpul mengerumuni dia. Bertanya, ya fulan, ada apa kamu ini? Nasya'nuk. Kenapa kamu ini? Bukankah engkau dulu memerintahkan yang ma'ruf kepada kami dan mencegah yang mungkar dari kami? Dia mengatakan kuntu amurukum bil ma'rufi wala adih. Iya, saya dahulu di dunia memerintahkan yang baik kepada kalian tapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Dan aku larang kalian dari kemungkaran, namun aku justru yang melakukannya. disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya pernah melihat Amr ibnu Amir al-Khuzai curu kosobahu finnar. Dia menarik ususnya yang semburat dalam neraka nanti. Dialah orang pertama yang mengadakan saya bersawaib. Ini di antara adab yang ada. Perutnya semburat. Na'udzubillah min dzalik. Azab yang lainnya lagi. Azab yang lainnya lagi. Ialah mereka akan dicoreng-moreng wajahnya. Dibikin hitam wajahnya. Taswidul wujud. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firmannya. Yawma tabiyadu wujuhun. Wataswaddu wujuh. Pada hari. Wajah-wajah akan bersinar akan putih. Dan pada hari. Wajah-wajah menghitam ini dari kiamat. Ada yang bersinar-sinar, yang, ber, yang yang putih, ada yang menghitam. Allah mengatakan fa'amal ladzina swaddat wujuhuhum adapun orang-orang yang hitam wajah-wajah mereka akafartum ba'da imanikum apakah apa kamu telah kufur setelah iman kalian fadzuqul azaba bima kuntum takfurun maka rasakan azab ini dengan sebab kekufuranmu. Maka orang-orang kafir dalam neraka nanti akan dibikin hitam wajah-wajah mereka sebagai bentuk ihanah, penghinaan, pelecehan, merendahkan martabatnya mereka di yaumul qiyamah. Juga nanti akan diseret. Ada sahun Seret dengan keras, dengan kasar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر Sesungguhnya orang-orang yang mujrimin, orang-orang kafir yang jahat dalam kesesatan dan dalam neraka sa'ir pada hari mereka nanti akan diseret diseret pada wajah-wajah mereka dalam neraka. Sambil dikatakan, Duku masa sakor, rasakan sentuhan-sentuhan adab neraka sakor ini. Seret pada wajah-wajah mereka. Dengan perlakuan yang begitu kasar. Belum lagi ditampar, tampar-tampar wajahnya. Belum lagi diliputi dengan api yang menyala-nyala apinya sampai ke hati mereka. Sampai ke hati mereka. Kalla la yumbadanna fil hukamah. wa ma adraka mal hukamah. narullahil muqadah allati tattali'u al afidah. Sekali-kali tidak dia nanti akan dilemparkan dalam neraka hukamah. Tahukah kamu apa hukamah itu? Hukamah neraka Allah api Allah yang dinyalakan yang mana api tadi akan naik sampai ke hati-hati mereka. Langsung melahap hati-hati mereka. Allahul musta'an. meliti di neraka nanti kulit kulit mereka akan matang. Kulitnya menjadi matang. Barakallahu fikum. Imbajul julud. Imbajul julud mereka merasakan kepedihan. Begitu pedih. Siksa dalam neraka nanti. Mengenai kulit-kulit mereka. Dan kulitnya mereka nanti akan menjadi terbakar dan matang. Setelah itu diganti kulit yang baru lagi. Terbakar lagi. Matang lagi. Ganti lagi yang baru lagi. Terbakar lagi. Matang lagi. Demikian seterusnya. Azab demi azab diberikan kepada mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab." Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami kelak kami masukkan mereka dalam neraka. Kullama nabijat juluduhum. Setiap kali kulit-kulit mereka matang. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lainnya lagi. Supaya mereka merasakan azabnya. Innallaha kana azizan hakimah. Allah zat yang maha aziz, yang maha hikmah. Sehingga azabnya beragam macam-macam dan itu untuk orang-orang kafir abadi selama-lamanya tiada henti azab demi azab azab yang ini azab yang itu Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah dan dalam rangka untuk semakin menghinakan mereka segala sesuatu yang mereka sembah di, eh, di, di dunia akan dimasukkan bersama dengan mereka dalam neraka sebagai bentuk azabnya mereka supaya semakin miris. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Lau kana lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakarnya neraka jahanam. Kalian semua masuk di dalamnya. Kalau seandainya mereka-mereka itu sebagai sesembahan, tidak mungkin masuk dalam neraka jahanam. Dan kalian semuanya abadi dalam neraka jahanam. Dikecualikan orang-orang saleh dan para anbiya wal mursalin dan juga para para malaikatul kiram yang disembah oleh mereka. Selain itu, semua yang mereka sembah dimasukkan bersama-sama mereka dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyembah puru puru itu batu atau pohon? Menyembah puru orang-orang Hindu batu. Batunya dimasukkan sekalian. Ketika ada yang menyembah kuburan. Nah, kuburannya dimasukkan sekalian. Barakallahu fikum. Entah itu batu keramat, pohon keramat, apapun yang mereka sembah, ia qiyamah nanti akan disertakan bersama dengan mereka dalam neraka sebagai bentuk ihanah, penghinaan kepada mereka. Ikhwanamitina azakumullah ala kulli hal. Penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh ahlun nar begitu pedih, begitu menyakitkan sehingga mereka kala itu mereka kala itu rela menebus azab yang ada dengan tebusan apapun supaya mereka bisa lepas dari azab tadi walaupun harus menebus ah, dengan anak mereka atau dengan istri mereka, atau dengan harta benda mereka. Rela ditebus dengan apapun untuk menghilangkan azab mereka tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ya "Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma in yawmi id yawma idin bi banih, yawmi idin bi wa sahibatihi wa akhihi." wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha lishawa Allah mengatakan dalam firman-Nya pada hari itu orang-orang yang mujrim yang kafir berkeinginan untuk menebus azab dengan anak-anak mereka atau dengan istri mereka atau dengan saudara mereka atau dengan apapun yang dia punya bahkan dengan semua yang ada di muka bumi ini untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kala sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Itu neraka Allah. Allahul musta'an. Sehingga betul-betul menderita mereka. Sangat sangat menderita. Dan Allah tidak akan menerima tebusan apapun sepenuh bumi, harta benda tidak bisa dipakai untuk menebus azab Allah di yaumul qiyamah. Allah menyatakan ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati min azabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum lahum azabun alim Sesungguhnya orang-orang kafir tadi. Kalau seandainya mereka memiliki semua yang di muka bumi dan semisal itu bersamanya. Dua kali lipatnya. Untuk menebus adab di hari kiamat nanti. Tidak akan diterima sedikit pun dari mereka. Dan mereka memiliki azab. Mendapatkan azab yang begitu. Ditolak. Sehingga semua tebusan tolak, semua permintaan ditolak, semakin membuat mereka menderita, mereka membuat mereka semakin mm, sengsara di yaumul qiyamah nanti dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kala itulah di saat itulah barakallahu fikum mereka mengucapkan kata-kata penyesalan. Mereka mengungkapkan doa-doa penyesalan namun terlambat. Dikarenakan semua itu terjadi di hari kiamat dan terjadi di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ahlun nar wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberi kitab amalnya dari balik punggungnya. Ini orang kafir ahlun nar. Maka kelak dia akan berdoa dengan doa-doa penyesalan dan kelak dimasukkan dalam neraka sa'ir. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Idza ulqu minha makanan dhayyiqan muqarrabin دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا wad'u thuburan katsira dan ketika mereka dilemparkan dalam sebuah tempat yang sempit dalam api neraka dalam keadaan bersanding-sanding mukarranin maka di sanalah mereka mengucapkan doa-doa penyesalan doa-doa kecelakaan La tada'ul yawma thubura wahida. Pada hari ini kata Allah kalian jangan mendoakan celaka dengan satu kali doa saja. Wad'u thuburan kathira. Sekalian saja. Berdoa dengan subur kecelakaan-kecelakaan yang sangat banyak. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Mereka ahlu nar. Berteriak histeris. Berteriak, teriak histeris dalam neraka. Mereka mengatakan, wahai Rob kami, keluarkan kami dari neraka ini. Supaya kami bisa beramal soleh. Amalan yang dulu bukan kami amalkan. Penyesalan tidak ada gunanya. Penyesalan di akhir. Maka yang ada adalah azab yang abadi khalidina fiha abada. Maka ya khonamtina azakumullah. Ketika kita membaca sekian banyak ayat wa ahadits yang menjelaskan tentang azab neraka, itu semuanya harus jadi ibrah. Pelajaran sangat berharga supaya kita sebagai seorang muslim berupaya sekuat tenaga menyelamatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari yang namanya neraka. Sedikit pun jangan coba-coba, jangan macam-macam melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita diazab dengan nerakanya Allah. Tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk menghadapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan azzakumullah, mumpung hayat masih di dikandung badan, kita hanya punya kesempatan satu kali hidup di dunia ini. Di depan kita hanya dua pilihan. Imal jannah wa imal nar. Surga atau neraka. Dalam keadaan kita tidak tahu apa takdir Allah atas masing-masing kita. Apakah termasuk ahlul jannah ataukah termasuk ahlul nar? Maka kewajiban kita mengerjakan asbab. Sabab-sabab yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan sabab-sabab amal-amal, perbuatan, ucapan yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Cara global ekonomi yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Iman meliputi ilmu yang manfaat. Iman meliputi akidah yang sahihah. Akidah yang benar. Iman meliputi manhaj yang lurus. Jangan sampai ada kesyirikan. Jangan sampai ada kekufuran-kekufuran. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dalam prinsip agama kita. Yang kedua amal soleh. Amal-amal kebajikan yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu Inilah kunci untuk bisa mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini dan di akhirat nanti dengan surganya Allah azza wa jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة Barang siapa yang beramal saleh, beramal saleh, baik dia laki-laki atau dia wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bahagia di dunia ini. Bahagia di akhirat nanti. Dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Adapun. Adapun amal-amal. Yang bisa menjerumuskan kita dalam api neraka. Yang wajib diwaspadai. Yang wajib diwaspadai. Ditinggalkan ialah adanya penyimpangan mukhalafah menyimpang atau penyimpangan-penyimpangan <clears throat> dari sunnah Rasulullah SAW. Ada penyimpangan dari manhaj Nabi kita Muhammad SAW. Adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip akidah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini ancamannya neraka. Siapa saja, siapa saja yang memiliki prinsip-prinsip yang sesat, yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW diancam dengan nerakanya Allah. Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi umat ini yang terpecah belah menjadi berbagai macam sekte-sekte. Beliau mengatakan wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 intani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah sesungguhnya umat ini umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte 72-nya dalam neraka. Satu dalam surga. Yang dalam surga al-jamaah. Disebut dalam riwayat yang lain al-jamaah ialah yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka semua pemahaman yang sesat, firqah-firqah yang balah, yang menyimpang, mereka semua diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka waspadai mereka semua. Waspadai berbagai macam pemahaman yang sesat. Waspadai berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kembali kepada pemahaman Allah dan Rasulnya. Dan para sahabatul kiram. radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang disebutkan dalam kitab Allah, Sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan karya-karya para ulama yang memuat bimbingan-bimbingan para sahabat para tabi'in dan para tabi'in serta para ulama-ulama yang lain. Ini yang paling besar yang menyebabkan orang itu dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang diancam dengan neraka. Yang diancam dengan neraka ialah para wanita-wanita al-kasiyat, al-ariyat, Wanita-wanita yang berpakaian lebih telanjang. Yang membuka auratnya. Diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua kelompok, dua pihak termasuk ahlun nar dan aku belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Yang pertama kata Rasul, "Aumun ma'ahum siyatun bakar baqar beribu nabi nas." Suatu kaum yang bersama mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi mereka memukul orang-orang dengan cabut-cabutan. ini orang-orang yang zalim, yang kecam, yang sadis, yang membolehi masyarakatnya dengan cabut tadi. nar. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'astimatil buktil ma'ilah. Dan yang kedua wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang ada dua makna. Makna pertama ialah pakaiannya tidak menutupi auratnya. Tidak menggunakan hijab yang syar'i. Atau yang kedua, berpakaian panjang tapi men, me, menembus pandang, transparan atau membentuk lekak-lekuk tubuhnya. Pakaian tapi telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang Mumilatun ma'ilat. Mereka memalingkan orang lain. Menyimpangkan orang lain. Dan mereka juga menyimpang. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. yakni ada e, rambut palsunya di bagian kepalanya ini. Berjalannya berlenggak-lenggok seperti itu. Kata Rasulullah, La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk dalam surga wala dan bahkan tidak akan mencium aroma surga. Padahal aromanya dicium dari jarak sekian-sekian tahun lamanya. Ini ancaman bagi wanita-wanita yang mengumbar auratnya, yang menampakkan auratnya, yang mengenakan pakaian yang tembus pandang yang transparan, yang menggunakan pakaian ketat. Ini semuanya diancam sebagai ahlu nar. Diancam sebagai ahli nar. Juga termasuk diancam dengan neraka ialah para pemakan-pemakan riba. Akalatur riba. Para pemakan-pemakan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar." Hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali kepada riba, telah tahu ilmunya, maka mereka lah ahlun nar, penghuni neraka, kekal di dalamnya. Di dalamnya. Ini ancaman yang sangat keras bagi para pelaku-pelaku riba, bagi para pemakan-pemakan riba. Di zaman sekarang ini riba di mana-mana. Begitu pula orang-orang yang punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim, yang zalim, yang membolimi harta benda mereka, yang membolimi kehormatan mereka, yang membolimi darah mereka. Yang sadis, yang kejam. Juga yang membolimi agama mereka. Dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Condong kepada mereka. Cinta kepada mereka. majlis bersama dengan mereka. Itu sebuah tindakan yang sangat besar. Diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya. وَلَا تَرْكَنُوا إلى الذين ظلموا atamassakumun النار Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu sebab kalian nanti akan disentuh api neraka. Semata-mata condong kepada yang zalim, kepada ahli bid'ah diancam dengan neraka. Apalagi yang memuji mereka, apalagi yang membela mereka, apalagi yang bersama-sama dengan mereka tentu ancamannya lebih berat lagi barakallahu fikum. Yang juga diancam dengan neraka ialah al-musawwirun. Al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, yang memotret segala sesuatu yang bernyawa. Ancam dengan azab yang begitu keras. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashadun nasi 'adzaban indallah al musawwirun." Orang yang paling keras azabnya di sisi Allah al musawwirun yang menggambar makhluk bernyawa. Entah dengan lukisan, entah dengan memahat, atau dengan jepretan, atau yang semisalnya. Yang bernyawa tidak boleh digambar. Barang siapa yang menggambarnya, diancam dengan ancaman azab yang paling keras di sisi Allah Azza wa Jalla. Juga yang termasuk diancam dengan neraka orang yang bunuh diri. Entah dengan pisau, entah dengan senjata, entah dengan pistol, dengan senapan, dengan bom, atau dengan cara-cara yang lain. Al-intihar, orang yang membunuh diri. Dan disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yakhnaqu nafsahu yakhnaquha fin nar wallazi yat'anuha yat'anuha fin nar barang siapa yang mencekik dirinya bunuh diri dengan cara mencekik dirinya sampai dia mati maka dia akan mencekik dirinya di neraka nanti. Barang siapa yang menikam, nikam yang menusuk-nusuk dirinya sampai dia mati, maka dia nanti akan menusuk-nusuk dirinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bunuh diri diancam dengan neraka. Dan ancaman yang kedua, dia akan disiksa dengan cara dia bunuh diri. Kalau dengan cara menggantung, akan digantung dari kiamat nanti. Dengan cara meletakkan uh, badan dengan bom, dia akan dibom. Dia kiamat nanti. Sesuai dengan dengan cara apa dia berukiri. Na'udzubillahi min zalik. Intinya barakallah itu Sangat banyak amal-amal yang diancam dengan neraka. Khulasahnya yang pertama segala bentuk kekufuran, segala bentuk kesyirikan-kesyirikan ini yang membuat abadi dalam neraka. Yang kedua segala bentuk kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan akidah. Kalau sampai tingkatan kufur, abadi. Kalau tidak, tidak abadi. Kemudian dosa dosa besar, maksiat maksiat, dosa dosa kecil, kemungkaran-kemungkaran yang ada, ini semua diancam dengan neraka walaupun tidak abadi bagi pelakunya. Maka kita semuanya para kelakum berusaha dengan sekuat tenaga supaya terselamatkan dari itu semuanya. Kuncinya dengan berilmu, mengkaji ilmu agama, mengkaji bimbingan syar'i supaya kita tahu ini yang boleh, ini yang tidak, halal, ini yang haram, ini yang koah ini yang maksiat. Lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Benahi akidah kita supaya sahihah. Benahi manhaj kita supaya lurus. Benahi ibadah kita supaya benar akhlak kita, adab kita, muamalah kita. Dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala lamu shawab